وجعل ربنا تبارك وتعالى دينه نصفين دين الله تبارك وتعالى نصفان نصف عباده وانابه ونصف توكل واستعانه قال الله تبارك وتعالى في ايه سماها العلماء سر القران في قوله تبارك وتعالى اياك نعبد واياك نستعين اي نخصك بالعباده ونخصك بالاستعانه هذه الايه جمعت الدين كله فالدين نصفان نصف عباده ونصف استعانه ويقول الله تبارك وتعالى في نحو ذلك فاعبده وتوكل عليه وقال أيضا جل وعلا عليه توكلت وإليه أنيب فالآيات التي جمعت بين التوكل والعبادة كثيرة لذلك نص أهل العلم على على سر الجمع بين هذين العبادتين وبين هذين الأمرين وأنهما الدين كل الدين تجمعه هذه الآيات نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد حاضرين عند رحمة الله سبحانه وتعالى الحمد لله telah hadir di hadapan kita Syekh Abdurrahman Ibn Muhammad Ibn Musa Al-Nasr dari Yordania yang alhamdulillah beberapa kali sudah mengisi di tempat kita yang mulia ini dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala juga pada kesempatan malam ini kita dipertemukan oleh Allah tabaraka wa taala. Selanjutnya beliau hafizahullah taala setelah memuji Allah tabaraka wa taala meminta bantuan kepadanya dengan membawakan khutbatul hajah tadi beliau hafizahullah taala menjelaskan sesungguhnya di antara amalan yang paling mulia di sisi Allah tabaraka wa taala dan agak ya dan ibadah yang paling agung di sisi Allah tabaraka wa taala adalah at-tawakkal yaitu berserah diri. Allah tabaraka wa taala telah memerintahkan hamba-hambanya untuk bertawakal dan berserah kepadanya. Maka Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan dalam firman-Nya Wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun dan kepada Allah lah orang-orang beriman berserah. Bahkan juga Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan nabinya alaihi salatu wassalam yang mana kita mengetahui nabinya adalah orang yang paling sempurna tawakalnya dan orang yang paling tinggi keimanannya dan tauhidnya. Namun apa kata Allah Azza wa Jalla? Fatawakkal 'ala Allah Wahai Muhammad, berserahlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Innaka 'alal haqqil mubin. Sesungguhnya engkau berada di atas hak kebenaran yang nyata dan jelas. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya berserahlah kepada yang maha hidup yang tidak mati dan sucikanlah dia dengan segala pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka agama Allah Subhanahu wa taala terbagi menjadi dua. Bagian pertama separuhnya ibadah dan inabah. Ibadah dan taubat kembali kepada Allah. Kemudian separuhnya lagi tawakal wasti'anah, berserah diri dan meminta bantuan kepadanya. Allah tabaraka wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an yang mana ayat ini disebut oleh para ulama kita sirrul Quran, rahasia Al-Quran. Allah berfirman yang artinya hanya kepadamu ya Allah kami beribadah dan hanya kepadamu ya Allah kami meminta bantuan. Kami khususkan ibadah itu hanya kepada Engkau dan kami khususkan permintaan bantuan itu hanya kepada Engkau ya Allah. Tidak kami beribadah kepada selainmu dan kami tidak minta bantuan kepada selain Engkau. Kemudian juga dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya sembahlah dia dan berserahlah kepadanya. Kemudian juga dalam firman yang dalam firman yang lain Allah Subhanahu wa taala sebutkan yang artinya kepadanya aku berserah dan kepadanya aku kembali. Maka ayat ini telah mengumpulkan seluruh agama. Dan ayat-ayat yang lainnya yang telah mengumpulkan antara tawakal dan ibadah sangat banyak telah disebut oleh para ulama kita. Dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala antara tawakal dengan ibadah. Apa rahasianya? Rahasianya adalah karena keduanya bagian dari agama dan keduanya adalah seluruh agama ada padanya. نعم حقيقة التوكل التوكل هو صدق الاعتماد صدق اعتماد القلب على الله تبارك وتعالى مع بذل الأسباب المأذون فيها فله ركنان لا يكون إلا باجتماعهما صدق اعتماد القلب على الله هذا الركن الأول والركن الثاني بذل الأسباب التي أذن الله بها تبارك وتعالى فمن لم يجمع بينهما فليس متوكلا من من اعتمد بقلبه على الله ولم يبذل الاسباب فليس بمتوكل ومن بذل الاسباب وتوكل على الاسباب وانصرف قلبه الى الاسباب فليس من المتوكلين لان التوكل حق لله تبارك وتعالى هذا امر لا بد ان يستقر في قلب كل مسلم وان يعلمه علم اليقين بأن التوكل حق الله تبارك وتعالى لا يجوز أن ينصرف من قلب العبد أي ذرة في التوكل على سوى الله تبارك وتعالى التوكل اعتماد القلب هذا في اللغة اعتماد القلب يسمى توكلا فمن اعتمد بقلبه على غير الله تبارك وتعالى فقد دخل توحيده شيء من الخلل ما الدليل لا يجوز أن يتكلم في أمر التوحيد إلا بدليل قال الله تبارك وتعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين معنى الآية ومفهوم الآية أنه من لم يتوكل على الله أو توكل على سواه فليس من المؤمنين فلا إيمان ولا إسلام إلا بإفراد الله تبارك وتعالى بالتوكل لذلك نص العلماء على انه لا يجوز ان تقول لاحد سوى الله اي عباره فيها التوكل لفظ التوكل يعني لا يجوز صرف لفظ التوكل الى غير الله لا تقول انا متوكل عليك لسوى لغير الله تبارك وتعالى او انا متوكل على الله وعليك ولا يجوز ايضا ان تقول انا متوكل على الله ثم عليك هذه لا تجوز ايضا كما نص العلماء وهذا أمر يخفى على بعض المسلمين يظن أن ثم تجوز هنا مثل ما جازت في ما شاء الله ثم شئت تلك المشيئة المشيئة أمرها مختلف عن التوكل التوكل لا يجوز أن يصرف أي شيء منه ولو عبارة لا يجوز أن تقول لأحد أنا متوكل على الله ثم عليك لأن التوكل اعتماد القلب فلا يجوز أن يصرف أي شيء منه لا من القلب ولا على اللسان لغير الله تبارك وتعالى Kemudian poin kedua yang disebut oleh beliau hafizahullah taala hakikat tawakal. Apa itu tawakal? Dan kewajiban mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan tawakal ini. Hakikat tawakal adalah kejujuran hati bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala sambil melaksanakan segala sebab yang diizinkan di dalamnya. Ini makna dari tawakal dan hakikat dari tawakal. Dengan demikian tawakal itu memiliki dua rukun, dua pondasi utama tidak akan benar dan tidak akan sempurna tawakal seseorang kecuali kecuali dengan mewujudkan dua rukun ini. Rukun yang pertama, sidqu timad al-qalb 'ala Allah. Kejujuran hati seorang hamba berserah kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian rukun yang kedua, melaksanakan segala sebab yang diizinkan di dalam tawakal tersebut. Maka barang siapa yang tidak menunaikan sebab, dia bukan dikatakan bertawakal. Tetapi dia dikatakan mutawakil. Orang-orang yang pasrah yang tidak ada usaha kembali kepada Allah tabaraka wa taala. Kemudian barang siapa yang menunaikan sebab dan dia bersandar kepada sebab tersebut, hatinya hanya kepada sebab itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia bukan pula dikatakan orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka harus tertancap di hati seorang dan diketahui dengan seyakin-yakinnya tawakal itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala tidak boleh di, di, tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Apapun bentuk bentuknya, sekecil apapun, sekecil atom tidak boleh bersandar ini diserahkan kepada selain Allah tabaraka wa taala. Karena ini merupakan hak Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan dalam Al-Qur'an yang artinya hanya kepada Allah lah kalian berserah diri jikalau kalian benar-benar beriman. Maka pemahaman dari ayat ini barang siapa yang tidak berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala bukanlah termasuk di orang-orang beriman. Maka tidak ada iman dan tidak ada Islam melainkan dengan mengesahkan berserah diri hanya kepada Allah tabaraka wa taala. Oleh karena itu para ulama kita telah menjelaskan bahwasanya tidak boleh memalingkan lafaz tawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai kita mengatakan saya berserah ana mutawakkilun alaik, berserah bersandar kepadamu. Atau saya berserah kepada Allah atau bersandar kepada Allah dan bersandar kepadamu. Atau juga mengatakan saya bersandar kepada Allah kemudian kepadamu. Semuanya ini banyak kaum muslimin tidak memahami dan samar bagi mereka bahwasanya tawakal ini tidak boleh disandarkan sedikit pun kepada Allah selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti al-masyiah kehendak. Masya Allah Kalau ini diperbolehkan, adapun tawakal ini tidak boleh sama sekali hatta lapas apalagi hati kita untuk dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. نعم التوكل شأنه عظيم وليس أدل على ذلك من كثرة وصف الله تبارك وتعالى به أنبياءه ورسله عليهم الصلاة والسلام ومن إخباره جل وعلا عن تحقيقهم لهذا العمل الصالح وهذا المقام العظيم من مقامات الدين فالتوكل داب الأنبياء ودأب الصالحين ودأب المصلحين وزادهم إلى ربهم تبارك وتعالى وأنيسهم في حياتهم الدنيا التوكل على الله تبارك وتعالى يقول جل وعلا عن نوح عليه السلام عن قول نوح عليه السلام لقومه إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت وقال الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو إمام الحنفاء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير وقال عليه الصلاة والسلام حين ألقي في النار حسبنا الله ونعم الوكيل فماذا كان فماذا كانت عاقبته فجعلها الله تبارك وتعالى بردا وسلاما عليه وجعل أعداءه هم الأخسرين وترك عليه الصلاة والسلام زوجته وابنه الرضيع تركهما بأمر الله تبارك وتعالى في واد غير ذي زرع بزاد قليل متوكلا على الله توكلا على الله تبارك وتعالى وتوكلا من زوجته رضي الله عنها فأحاط الله تبارك وتعالى هذه المرأة وابنها بلطفه وجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم ثم ابتلاه الله تبارك وتعالى بامره عليه الصلاه والسلام بان يذبح ولده الذي شغف به وانتظره طويلا حتى رزق به امره الله تبارك وتعالى بذبحه فما كان منه الا ان اسلم لله هو وابنه عليهما الصلاه والسلام وتله للجبين ففداه الله بذبح عظيم ثم كان من عاقبه هذا الطفل أن كان نبيا حليما يبني بيت الله الحرام ومن ذريته خير خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم هذا الطفل الذي كان الله عز وجل قد امر اباه بان يذبحه لما اسلم لامر الله وتوكل على الله اكرمه الله واكرم ولده عليهما الصلاه والسلام وجعل من ذريتهما سيد ولد ادم محمد صلى الله عليه وسلم ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم يتوارى مع صاحبه ابي بكر رضي الله عنه عن قريش في غار مخوف فيقول له صاحبه ابو بكر رضي الله عنه يا رسول الله والله لو ان احدهم نظر الى قدميه لابصرنا فقال عليه الصلاة والسلام يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما فأنزل الله تبارك وتعالى تأييده على نبيه صلى الله عليه وسلم ونصره وأيده بجنود لم يروها فالتوكل عاقبته عظيمة ووعد الله تبارك وتعالى أهله بالتمكين وحسن العاقبة قال الناس له عليه الصلاة والسلام ولأصحابه قال بعض المشركين لهم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم يخوفون رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمشركين فما كان منهم إلا ما حكى الله تبارك وتعالى فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء لما جعلوا الله عز وجل وكيلا وجعلوه حسيبا وفوضوا امورهم اليه اكرمهم الله تبارك وتعالى بان حفظهم وانقلبوا بنعمه من الله وفضل لم يمسسهم سوء وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم الثابت عنه اللهم لك اسلمت وبك امنت وعليك توكلت واليك انبت وبك خاصمت اللهم اني اعوذ بعزتك ان تضلني اللهم اني اعوذ بعزتك لا اله الا انت ان تضلني انت الحي الذي لا يموت والجن والانس يموتون kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala tawakal memiliki kedudukan yang sangat mulia hal ini telah dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat ketika Allah Subhanahu wa taala mensifati nabinya mensifati para rasulnya dan tawakal merupakan amalan para nabi kesukaan para anbiya dan orang-orang saleh dan merupakan sebagai bekal mereka menuju Allah Subhanahu wa taala sebagai kawan mereka di kehidupan dunia ini kita lihat sebagai contoh Nuh alaihi salatu wassalam berkata kepada kaumnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, "Wahai kaumku, sekiranya amat terasa berat atas kalian kedudukanku dan peringatanku dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka hanya kepada Allah aku berserah diri." Kemudian Al-Khalil Ibrahim alaihissalatu wassalam imamnya orang-orang yang bertauhid telah disebutkan dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya Wahai Rob kami, kepadamu kami berserah diri. Dan kepadamu kami kembali. Dan kepadamu kami akan dikembalikan. Kemudian juga apa dikatakan oleh beliau alaihi salatu wassalam ketika dilemparkan ke dalam api. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai penolong kami dan dialah sebaik-baik yang menjaga yaitu Allah tabaraka wa taala. Maka apa akibat dan kesudahan dari amalan Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala jadikan api yang begitu besar menjadi dingin. Dan keselamatan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Ibrahim alaihissalatu wassalam dan dijadikan musuhnya orang-orang yang merugi. Kemudian juga kita melihat bagaimana tawakal beliau ketika beliau alaihissalatu wassalam meninggalkan istrinya, meninggalkan putranya yang masih kecil, masih merah. Tentunya semuanya itu dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya berbekalkan sedikit perbekalan makanan yang mana diletakkan di lembah yang tidak ada tanaman, tidak ada tumbuhan-tumbuhan, dia berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian istrinya pun berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kelembutannya kepada istrinya, kepada putranya yang mana Allah Subhanahu wa taala jadikan hati-hati manusia ini condong kepada Makkah itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala uji lagi kembali Ibrahim alaihissalatu wassalam Allah Subhanahu wa taala perintahkan dia untuk menyembelih putranya. Ismail alaihi salatu wassalam yang mana putra yang dinanti-nanti dalam sejangka sekian lama setelah tiba dan setelah besar Allah Subhanahu wa taala perintahkan dia untuk menyembelih putranya. Maka ketika sudah ditidurkan mau disembelih sebagai bentuk berserah dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala sang bapak maupun sang anak maka Allah subhanahu wa ta'ala gantikan dia dengan sembelihan yang besar itu domba. Seorang anak kecil. Putra dari Ibrahim alaihissalatu wassalam. Yang berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu dewasa menjadi nabi. Yang penyabar, yang lembut. Kemudian membangun Baitullah al-Haram al-Ka'bah. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala keluarkan dari keturunannya makhluk yang paling mulia yaitu Nabi kita Muhammad bin Abdullah alaihi ma assalatu wassalam. Lihatlah seorang anak kecil yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bapaknya untuk menyembelihnya. Kemudian sang bapak berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pun sang anak berserah kepada Allah Subhanahu wa taala atas perintah tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala memuliakannya dan memuliakan bapaknya dan Allah Subhanahu wa taala berikan dia dari keturunannya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam contoh lain ketika bersembunyi bersama bersama sahabatnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dari kejaran kafir Quraisy yang berada dalam gua yang menakutkan. Lalu Nabi Shallallahu lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada kawannya Abu Bakar, eh, wa, lalu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, demi Allah, sekiranya mereka melihat ke arah kaki mereka, niscaya mereka akan melihat kita." Maka Nabi alaihi wasallam dengan penuh percaya kepada Allah tabaraka wa taala mengatakan, "Wahai Abu Bakar, apa yang kamu sangka dengan dua orang melainkan ketiganya adalah Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan pertolongannya, dukungannya, kemenangannya dengan diturunkan pak bala tentara yang orang-orang kafir Quraisy tidak melihatnya. Maka tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala memiliki kesudahan yang sangat agung yang mana Allah Subhanahu wa taala akan janjikan kemenangan dan Allah Subhanahu wa taala akan berikan kesudahan yang terbaik. Kemudian juga kita melihat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditakut-takuti oleh orang-orang kafir sepulang beliau dari perang sebagaimana telah disebutkan dalam Al-Qur'an Inna nasa qad jama'u lakum wahai Muhammad sesungguhnya orang-orang Makkah telah berkumpul untuk menyerang kalian kembali Fasadahum ina imana. Bukannya Nabi SAW dan para sahabatnya takut, tetapi justru Nabi SAW semakin bertambah imannya dan para sahabat semakin bertambah imannya dan mereka mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pelindung kita dan Allah Subhanahu Wa Taala sebaik-baik yang menjaga dan yang melindungi. Maka mereka kembali dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala dan karunia-Nya, sedikit pun mereka tidak terkena bencana dan musibah. Kemudian ketika Nabi ada salatu wassalam dan para sahabatnya menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai wakil, sebagai penolongnya, berserah hanya kepadanya, maka Allah Subhanahu wa taala karuniakan bagi mereka kemuliaan, kemenangan dan tidak tertimpa mudarat sedikit pun. Kemudian juga di antara doa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Allahumma laka aslam tu bika aman, Ya Allah, hanya kepadamu aku berserah dan hanya kepadamu ya Allah aku beriman. Hanya kepadamu ya Allah aku berserah diri. Dan kepadamu ya Allah aku kembali. Dan denganmu ya Allah aku mengadu. Allah, ya Allah, aku berlindung dengan kejayaanmu. Tidak ada ilah yang berhak dibadai kecuali engkau. Janganlah engkau sesatkan aku. Engkau yang maha hidup, yang tidak mati. Sementara jin manusia ini seluruhnya mati. Inilah dia. Keutamaan dan fadilah dari bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. يعقوب عليه الصلاة والسلام ابتلي أشد البلاء بفقد فلذة كبده يوسف عليه الصلاة والسلام ثم ابتلي بفقد أحب أولاده إليه من بعد يوسف ثم ما كان منه إلا أن قال يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون وقال أيضا إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون فأحسن الله عاقبة هذا هذا الصبي جعله نبيا عزيزا أظهر الله شرفه وأتاه من الملك وبوأه من الأرض حيث يشاء وجمع الله بينه وبين أبيه على أحسن حال وفي أحسن صورة ولما عظم البلاء ببني إسرائيل وسار بهم موسى عليه الصلاة والسلام وتبعهم فرعون وجنوده وأحاطوا بهم البحر أمامهم وفرعون من خلفهم قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فأمره الله تبارك وتعالى بضرب البحر فصار طريقا يبسا كل فرق كالطود العظيم فنجى الله تبارك وتعالى موسى ومن معه من المؤمنين وأهلك فرعون وأغرقه وهم يبصرون أم موسى اشتد خوفها على ولدها فلما ألهمها الله تبارك وتعالى فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وإنا جعلوه لجعلوه من المرسلين سلمت لأمر الله تبارك وتعالى فألقته في اليم ألقت ولدها في اليم فردها فرده الله تبارك وتعالى إليها مكرما غاية الإكرام رده إليها جل وعلا وصنعه على عينه وجعله رسولا من اولي العزم من الرسل واصطفاه بكلامه Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masih kita berbicara tentang keistimewaan dan keutamaan tawakal dan berserah diri kepada Allah Tabaraka wa taala. Kita melihat Nabi Allah Yaqub alaihi salatu wassalam telah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang sangat berat yaitu dengan hilangnya buah hatinya yang paling dicintai yaitu Yusuf alaihissalatu wassalam. Kemudian setelah itu hilang lagi anak yang paling dicintai setelah Yusuf alaihissalatu wassalam itu saudara Yusuf. Lalu telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Wahai nak, yang artinya wahai nak, pergilah kalian, carilah tentang Yusuf, beritanya tadi Yusuf dan saudaranya, janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya tidak ada yang putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang yang kafir. Lalu dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya sesungguhnya hukum itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata. Hanya kepadanya aku berserah diri dan hanya kepadanya orang-orang yang berserah diri untuk berserah. Maka apabila demikian keadaannya seorang anak yang dijadikan Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi yang mulia, yang jaya. Allah Subhanahu wa taala nampakkan kemuliaannya dan Allah Subhanahu wa taala berikan dia kekuasaan dan kerajaan. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan dia berkuasa di muka bumi ini sepuasnya. Ini merupakan apa? Ini merupakan di antara keistimewaan dari bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berikan kesudahan yang baik kepada anak kecil yaitu Yusuf salatu wassalam sehingga Allah Subhanahu wa taala jadikan dia nabi karena dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan dia bersama saudara-saudaranya, bersama bapaknya dalam keadaan yang sangat baik, dalam keadaan yang penuh dengan kesejahteraan. Kemudian kisah yang lain dan contoh yang lain ketika amat besar bencana dan musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel maka Nabi Allah Musa Alaihissalam membawa mereka untuk keluar dari Mesir dan diikuti oleh Firaun bersama bala tentaranya di belakang dan mereka dikelilingi dan diliputi oleh Firaun bersama tentaranya sementara di depannya lautan maka berkatalah pengikut-pengikut Nabi Allah Musa alaihissalatu wassalam innala mudrakun pasti kita ini tidak akan selamat akan kekejar kita semua ini maka berkatalah kalimullah yang langsung diajak berbicara oleh Allah Subhanahu wa taala yang ini merupakan keistimewaan Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam yang percaya akan pertolongan Allah tabaraka wa taala apa kata Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam sekali-kali tidak mereka tidak akan bisa mengejar kita sesungguhnya aku bersama Rabbku yang akan memberikan aku hidayah dan petunjuk maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan beliau alaihi salatu wassalam untuk memukulkan tongkatnya ke lautan jadilah lautan tersebut menjadi jalan raya yang mengering. Kemudian setiap jalan ini dijadikan Allah Subhanahu wa taala seperti gunung yang besar. Maka Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Musa dan orang-orang yang beriman bersama beliau dan menenggelamkan Firaun dan dan mencelakakan Firaun bersama pengikutnya dan mereka melihat kejadian tersebut. Kemudian contoh lain, ibu Musa, ibunya Nabi Allah Musa alaihissalatu wassalam. Amat dahsyat rasa khawatirnya dan takutnya terhadap putranya Musa. Lalu ketika Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepadanya yang firmannya, yang artinya apabila engkau takut lemparkanlah dia ke lautan ini, ke sungai ini. Dan jangan engkau khawatir, jangan engkau bersedih, jangan engkau takut. Sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu dan akan kami jadikan dia sebagai rasul. Maka si ibu melemparkan putranya ke lautan. Kenapa? karena dia percaya kepada Allah dan yakin dan berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia serah segala serahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala memuliakannya dengan dikembalikan putranya dan dimuliakan putranya dengan jadikan seorang nabi dan seorang rasul dan dijadikan dia rasul yang mulia ulul az yang penuh dengan keteguhan dan kesabaran dan dipilih Nabi Allah Musa alaihi salatu sebagai kalimullah Nabi yang langsung diajak berbicara oleh Allah tabaraka wa taala. التوكل محبوب إلى الله تبارك وتعالى في كل عمل لا معصية لا معصية لله تبارك وتعالى فيه. لكنه رتب ودرجات وأشرف رتب التوكل وأشرف أنواع التوكل الاعتماد على الله تبارك وتعالى في المطالب الأخروية أن يحقق العبد التوكل على الله تبارك وتعالى في أمور الآخرة في العلم النافع في العمل الصالح في التوفيق في الإيمان في الهداية يتوكل على الله تبارك وتعالى هذا التوكل أشرف من التوكل على الله في طلب الرزق وفي في الدراسة في طلب الوظيفة في تحصيل امور الدنيا التوكل على الله تبارك وتعالى في امور الاخره اشرف درجه عند الله يبذل العبد اسباب نيل العلم الشرعي من حضور محاضرات وحفظ القران وحفظ المتون وطلب العلم ويعتمد بقلبه على الله هذا اشرف انواع التوكل ان يحقق العبد اعتماده صدق اعتماده على الله تبارك وتعالى في المطالب التي تقربه من رضوان الله تبارك وتعالى والعبد الموفق يجعل التوكل صاحبا له يصطحب التوكل على الله في كل لحظة من لحظاته وفي كل شأن من شؤونه من أمور الدنيا والدين ومن أظهر آثار تحقيق التوكل على الله تبارك وتعالى أمر عظيم ربما يقصر فيه بعض أهل التوحيد من آثار تحقيق التوكل على الله تبارك وتعالى اجتهاد العبد في استغنائه عن الناس واجتناب سؤالهم ما استطاع العبد الى ذلك سبيلا هذا هذه ثمره من ثمار التوكل من اعتمد على الله تبارك وتعالى حقا وتوكل على الله تبارك وتعالى حقا لم يعلق رجاءه باحد من الخلق ولم يذل نفسه لأحد من الخلق واجتهد في الاستغناء عن الخلق وأتباع منهج السلف أتباع منهج السلف الصالح هم أولى الناس بتحقيق هذا الأمر اجتهد يا عبد الله في ألا تسأل الناس شيئا من حطام الدنيا اجتهد في أن تكفي نفسك ما استطعت إلى ذلك سبيلا ولا تذل نفسك بالسؤال والاكثار من طلب المال فان هذا نقص في التوحيد الدليل حال اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وامر رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم يقول ابن ابي مليكه رحمه الله كان ربما سقط الخطام الذي يشد تشد به الدابه يوضع في فمها وتشد به قال ربما كان ربما سقط الخطام من يد أبي بكر الصديق رضي الله عنه وهو ماذا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون على الدابة فيسقط الخطام فماذا يفعل قال فيضرب بذراع ناقته فينخيها فيأخذه ينزل من عن الناقة إلى الأرض ويأخذ الخطام فقالوا له افلا امرتنا نناولك نعطيك اياه فقال ان حبي رسول الله صلى الله عليه وسلم امرني الا اسال الناس شيئا هذا حال ابي بكر رضي الله عنه وهو اعظم خلق الله ايمانا بعد رسل الله عليهم الصلاه والسلام لم يتخذ ايمانه ذريعه للتكسب وذريعه للاستكثار من المال ومن الهدايا ايمانك لنفسك واتباعك لسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسك ومن اتخذ هذه المنن الشريفه وسيله لنيل حطام الدنيا فبئس الصنيع صنيعه وعن ابي مسلم الخولاني قال حدثنا عوف بن مالك الاشجعي رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم تسعه او ثمانيه او سبعه فقال الا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنا حديث عهد ببيعه الرسول عليه الصلاه والسلام بايعهم ثم يقول لهم عليه الصلاه والسلام الا تبايعون رسول الله فقالوا قد بايعناك يا رسول الله ثم قال الا تبايعون رسول الله فقلنا قد بايعناك يا رسول الله ثم قال الا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فبسطنا ايدينا وقلنا قد بايعناك يا رسول الله فعلى من نبايعك هذه بيعة أخرى غير, غير البيعة الأولى قال على أن لا تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا والصلوات الخمس وتطيعوا وأسر كلمة خفية ولا تسألوا الناس شيئا هذا أمر بايع عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه يقول الراوي أبو مسلم الخولاني فلقد رأيت بعض أولئك النفر الذين حكى قصتهم عوف بن مالك رضي الله عنه فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط سوط أحدهم فما يسأل أحدا يناوله إياه يسقط الصوت الذي تضرب به الدابة حتى تسير يسقط صوته فلا يطلب من أحد ينزل يحضره فكيف بطلب المال طلب المال الذل فيه أكثر من طلب هذه الأمور ومن سنن الله تبارك وتعالى أن الله تبارك وتعالى يغضب إن, تركت إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب ابن آدم إذا أكثرت من سؤاله نقصت منزلتك في قلبه وهذا قبل أن يكون ذلك الحال فأنت مأمور بأن تستغني عن الناس وأن تعف نفسك ومن يستعفف يعفه الله فحري بكل موحد بكل سني بكل سلفي أن يجتهد في الاستغناء عن الناس يجتهد ما استطاع إلى ذلك سبيلا نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن هذه صفته kaum muslimin الله سبحانه وتعالى توكل taala tawakal sangat dicintai oleh Allah tabaraka wa taala Tentunya dalam segala amalan yang tidak ada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Tetapi tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala memiliki tingkatan-tingkatan dan derajat-derajat. Dan tawakal yang paling mulia adalah yaitu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menggapai urusan akhirat. Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menggapai urusan akhirat berupa iman kepada Allah Subhanahu wa taala, amal saleh, menuntut ilmu. Maka hendaklah diwujudkan perkara ini dalam urusan-urusan akhirat. Baik berupa hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah dia tempat yang paling mulia untuk kita bertawakal. Kemudian ketika kita menuntut ilmu, ya, maka hendaklah kita berusaha untuk menggapai berbagai macam sebab untuk mendapatkan ilmu, baik itu menghafal Quran, menghafal matan dan yang lainnya. Maka hendaklah seorang muslim selalu disertai dengan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap tindak tanduknya, dalam setiap kesempatannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam urusan akhirat jauh lebih mulia daripada berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam urusan dunia. Tetapi semuanya harus diserahkan Allah tabaraka wa taala. Maka hamba diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, dialah yang selalu menyertakan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusannya secara mutlak. Baik urusan agama ataupun urusan dunia. Kemudian di antara hal yang ternak terjelas dari pengaruh tawakal kepada Allah dan buah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan buah dari mewujudkan dan memurnikan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana buah ini banyak dari orang-orang yang bertauhid tidak memilikinya. Yaitu apa? Seorang hamba bersungguh-sungguh untuk tidak menyandarkan diri kepada makhluk, tidak bersandar diri kepada manusia, tidak meminta-minta kepada mereka semampunya. Lebih-lebih yang sifatnya yang berkaitan dengan urusan dunia. Maka inilah dia samaratut tawakkul, buah dari tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang tidak boleh menghinakan dirinya di hadapan makhluk dengan meminta-minta kepada manusia harta dan semisalnya. Maka pengikut manhajus salaf dialah orang yang paling utama untuk mengamalkan ini, mengamalkan perkara ini dan menundukkan jiwanya, berusaha sekuatnya untuk selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mintalah apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala, jangan minta kepada manusia. Minta kepada manusia lebih-lebih dalam urusan harta dan semisalnya ini menampakkan kekurangan tauhid pada diri seseorang. Kita melihat Sebagaimana dalam hadis dari Ibnu Abi Mulaikah dia berkata pada suatu ketika kadang-kadang telah jatuh tali kekangan ontanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dari tangannya. Lalu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu memukulkan atau Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu memukul zira naqatihi memukul kaki depan ontanya ya maka turunlah ontanya dan dia mengambil sendiri tali ontanya dia tidak pernah meminta kepada orang lalu orang-orang berkata kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu wahai Abu Bakar wahai Amirul Mukminin wahai Khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kenapa engkau tidak perintahkan kami untuk menjulurkan tali ontamu kepadamu? Faqala lalu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan sesungguhnya kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan aku jangan minta kepada manusia sedikit pun. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu inilah keadaan beliau. Orang yang paling besar imannya setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia tidak menjadikan keimanan yang begitu mulia sebagai sarana untuk menggapai hartanya manusia ini. Maka oleh karena itu, sekiranya seorang dengan keilmuannya, dengan keimanannya, dari sana dia untuk mencari harta manusia, maka sungguh inilah perbuatan yang paling buruk yang diperbuat oleh seseorang. Kemudian kita melihat contoh yang lain dalam hadis Abu Muslim Al-Khawlani, dia berkata, aku diberitakan oleh Auf bin Malik Al-Asy'ari Kemudian diberkata kami berada di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kami ada sembilan orang atau delapan orang atau tujuh orang. Lalu dikatakan, lalu dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidakkah kalian berjanji setia kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka kami berkata, ya Rasulullah, kami baru saja ber, berjanji setia berbaiat. Ya, kami telah berbaikat ya Rasulullah. Lalu Nabi Alaihissalam kembali mengulangi, tidakkah kalian berbaikat kepada Nabi Shallallahu Alaihi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Kami pun berkata, wahai Rasulullah, kami telah berbaikat kepadamu. Kembali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengulangi, tidakkah kalian berbaikat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Qala. Maka dikatakan oleh perawi, fawasatna aidina. Kami pun menjulurkan tangan-tangan kami dan kami mengatakan, Qad bayakna ya Rasulullah. Kami telah membayatmu ya Rasulullah. Maka fa'ala bayuka. Sekarang ini apa lagi bayat kita kepadamu ya Rasulullah? Qala. Lalu Nabi ada salatu bersabda, kalian berjanji untuk beribadah hanya kepada Allah. Jangan mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Kemudian kalian berjanji untuk sholat lima waktu. Kemudian waktu diu, kalian taat. Lantas ada kalimat yang disembunyikan, yang dikecilkan suaranya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, janganlah kalian minta kepada manusia ini sesuatu apapun. Perawi mengatakan, yang melihat kejadian tersebut, sungguh aku telah melihat sebagian mereka yang berbaikat kepada Nabi SAW telah jatuh cemeti seorang di antara mereka tidak ada satupun yang meminta kepada orang lain, tolong ambilkan saya cemeti ini. Tidak ada satupun. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Inilah dia yang diambil oleh Rasul SAW Alaihi Wasallam dari para sahabatnya. Maka oleh karena itu amat tidak layak bagi seorang penuntut ilmu, ya, untuk dengan ilmu itu dia mencari harta yang ada pada manusia, untuk menghinakan dirinya. Jikalau dalam urusan cemeti saja mereka tidak minta kepada manusia bantuan, apalagi masalah harta, tentu ini akan lebih hina, lebih hina, lebih hina lagi. Oleh karena itu, kita melihat bagaimana sunatullah azza wa jalla yang mana Allah tabaraka wa taala kalau dimintai sebagaimana dalam hadis yang sahih kalau dimintai Allah Subhanahu wa taala senang tetapi kalau Allah Subhanahu wa taala tidak dimintai dia marah berbeda dengan manusia semakin kita minta kepada Dia, maka semakin rendah di kita di hadapannya. Oleh karena itu, hendaklah seorang meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia putus asa dengan apa, dari apa yang ada pada manusia. Dia jaga kehormatannya, jangan dia mengharapkan apa yang ada pada manusia dan lebih layak lagi Dan lebih harus lagi bagi seorang yang salafi, bagi seorang yang sunni untuk merasa cukup dengan apa yang ada pada manusia, hendaklah dia hanya meminta kepada Allah tabaraka wa taala. وعد الله تبارك وتعالى المتوكلين بأمور عظيمة ورتب على التوكل جل وعلا خصالا جليلة فمن عظيم رتبة التوكل والمتوكلين أن جعل الله تبارك وتعالى التوكل من أسباب دخول الجنة بلا حساب ولا عذاب في الصحيحين في حديث السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب قال عليه الصلاة والسلام هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون بل جعل الله تبارك وتعالى التوكل عليه من أسباب نيل محبته تبارك وتعالى قال إن الله يحب المتوكلين ووعد ربنا تبارك وتعالى من توكل عليه بكفايته بأن يكفيه الله تبارك وتعالى ومن كفاه الله فهو المكفي ومن خذله الله فهو المخذول يقول الله تبارك وتعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه ويقول وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خرج احدكم من بيته فقال بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوه الا بالله يقال له هديت وكفيت ووقيت ويتنحى عنه الشيطان فيقول شيطان لشيطان اخر كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي وجعل ربنا تبارك وتعالى التوكل مع بذل الأسباب من أعظم أسباب الرزق بذل الأسباب مع الاعتماد على رب الأرباب هذا سبب نيل الرزق بعد تقوى الله تبارك وتعالى عن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا بطونها ضامره وتروح بطانا بطونها ممتلئه فمن خرج من بيته هذه الطيور خرجت من اوكارها من خرج من بيته معتمدا على الله تبارك وتعالى يبحث عن رزق الله وبذل الاسباب رزقه الله وعد من الله تبارك وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ووعد الله لا يتخلف kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau hafizahullah taala menjelaskan Poin terakhir atau yang berkaitan dengan samaratut tawakkul. Buah dari tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. hal yang teragung yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang bertawakal bahwasanya tawakal tersebut merupakan sebab yang terbesar yang memasukkan orang ke dalam surga tanpa dihisab dan tanpa disiksa oleh Allah tabaraka wa taala. Sebagaimana dalam hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim yaitu tentang 70 ribu yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Nabi alaihi wasallam sebutkan Siapa mereka? Humul ladzina la yastarqun. Yang pertama mereka yang tidak minta untuk diruki diruqyah, yang tidak minta untuk dijampi, Kemudian yang kedua mereka yang tidak pesimis dengan burung dan semisalnya. Kemudian yang ketiga wala yaktawun, mereka yang tidak berobat dengan besi panas. Lalu apa? Wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka hanya berserah kepada Allah tabaraka wa taala. Bahkan Allah tabaraka wa taala telah menjadikan Tawakal merupakan sebab untuk menggapai kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang terbesar untuk kita bisa meraih kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Yaitu Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam Al-Qur'an, "Innallaha yuhibbul mutawakkilin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertawakal berserah diri kepadanya. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan, barang siapa yang berserah diri kepadanya, Allah Subhanahu wa taala akan mencukupinya, Allah Subhanahu wa taala akan memeliharanya. Barang siapa yang dicukupi Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan ada yang mampu untuk menguranginya. Dan barang siapa yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dialah orang yang hina dina. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa hasbuh." Barang siapa yang berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla, Allah lah yang akan mencukupinya. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat yang lain, "Wa tawakkal 'ala Allah wa kafa Berserah dirilah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai pelindung. Kemudian dari hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Barang siapa yang mengucapkan ketika keluar dari rumahnya, Bismillah, dengan menyebut nama Allah, Tawakkaltu ala Allah, aku berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla, La hawla wa la quwata illa billah, tidak ada daya dan upaya, serta kekuatan melainkan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu akan dikatakan kepada orang yang mengucapkannya ini, engkau telah diberikan petunjuk, dan engkau telah dilindungi, dan engkau telah dicukupkan. Maka syaitan berkata kepada kawannya setan yang lainnya, apa yang kamu harapkan dari seseorang yang telah diberi petunjuk dan orang yang telah dicukupkan dan orang yang telah dilindungi? Apa yang bisa kamu harapkan wahai setan? Kemudian di antara samarat tawakkul buah dari tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tabaraka wa taala telah menjadikan tawakal dibarengi dengan mengeluarkan segala usaha dan tenaga. Tawakal dan ikhtiar dan berusaha. Tawakal dan berusaha ini merupakan sebab yang terbesar untuk mendapatkan rizki dari Allah Tabaraka wa taala. Dalam hadis dari Umar radhiyallahu anhu dia berkata Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya sekiranya kalian benar-benar bertawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Azza wa Jalla akan memberikan kalian rezeki sebagaimana burung diberikan rezeki. Bagaimana burung tersebut? Tagdu khimasa. Paginya keluar. Perhatikan ini, paginya keluar dalam keadaan perut kosong. Wacaruhu bitana. Sore harinya dia kembali dalam keadaan perut kenyang. Maka barang siapa yang keluar dari rumahnya bersandar kepada Allah, meminta kepada Allah Azza wa Jalla, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia lakukan asbab, sebab-sebab dengan berusaha, maka dia pasti akan mendapatkan apa yang telah dijanjikan oleh Allah tabaraka wa taala baginya. Nah. أخبرنا الله تبارك وتعالى بأنه لا سلطان للشيطان على الموحدين المتوكلين يقول الله تبارك وتعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون فمن أعظم أسباب حفظ الله لك من الشيطان أن تحقق التوحيد وأن تحقق التوكل على الله تبارك وتعالى بل لا تطيب الحياة إلا بالتوكل على الله تبارك وتعالى لا تطيب الحياة إلا بتحقيق التوكل على الله تبارك وتعالى وهذا المعنى لا يجده ولا يستشعره إلا أهل الإيمان وأهل التوحيد فإن الله تبارك وتعالى خلق المخلوق فقيرا ضعيفا جهولا ظلوما العبد مفتقر إلى الله تبارك وتعالى غاية الافتقار في أمور الدنيا وفي أمور الآخرة مفتقر إلى الله تبارك وتعالى في تحصيل ما ينفعه ومعرفة كيف يحصل هذا النافع وفي معرفة ما يضره وفي طريقة دفع هذا الضار عن نفسه ولا يعلم ولا يجمع هذه الأمور إلا الله تبارك وتعالى فهو الذي يعلم النافع ويعلم طريق سبيل تحصيله وهو الذي يعين على تحصيله وهو الذي يعلم الضار جل وعلا وهو الذي يعلم طريقة دفعه ولا يعين على دفعه إلا هو تبارك وتعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير فالتوكل على الله تبارك وتعالى راحة بال وسكون حال وحسن مآل والتوكل على غيره ذل وضياع وخسار وما ظنك بحال من نسي الله فأنساه نفسه والعياذ بالله Kemudian di antara keutamaan dan buah dari tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberitakan syaitan tidak punya kekuasaan dan tidak punya pengaruh terhadap orang-orang yang bertauhid yang bertawakal. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla sebutkan di dalam Al-Qur'an yang artinya apabila engkau membaca akan membaca Al-Qur'an maka mintalah perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Sesungguhnya setan itu tidak punya kekuasaan terhadap orang-orang beriman dan orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu dan mereka berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kekuasaannya hanya terhadap orang-orang yang berloyalitas kepadanya dan orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Maka di antara sebab yang teragung Allah Azza wa Jalla menjaga hambanya dari syaitan adalah bertawakal, berserah diri hanya kepadanya. Bahkan tidak akan nikmat kehidupan ini, tidak akan baik kehidupan ini melainkan dengan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna yang seperti ini, buah yang seperti ini tidak ada yang mendapatkannya dan tidak ada yang merasakannya kecuali orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena makhluk ini penuh dengan kezaliman, penuh dengan kebodohan, dan makhluk ini membutuhkan Allah Subhanahu wa taala sangat ya, dengan sangat dia membutuhkan Allah Tabaraka wa taala. Makhluk ini membutuhkan Allah Subhanahu wa taala dalam perkara dunianya, dalam perkara akhiratnya. Ketahuilah bahwasanya seluruh makhluk membutuhkan Allah Subhanahu wa taala dalam perkara dunia dan akhiratnya yaitu pada empat perkara. Pertama, menggapai apa yang bermanfaat baginya dan mengetahui jalan untuk menggapai manfaat tersebut dan menolak apa yang memudaratkannya dan mengetahui jalan untuk menolak yang memudaratkan dirinya. Tidak ada yang mengumpulkan semuanya itu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan empat perkara. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui yang bermanfaat yang menciptakan yang bermanfaat, yang menunjuki orang kepada yang bermanfaat, yang membantu orang untuk menggapai yang bermanfaat. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui yang mudarat. Allah yang menciptakan yang mudarat, yang menunjuki ini adalah mudarat, yang membantu orang untuk jauh dari kemudaratan. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Tabaraka wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, "Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir." Tidakkah dia mengetahui siapa yang sang pencipta itu. Ya Allah Subhanahu wa taala, dialah yang maha lembut dan maha tahu. Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ini akan mendatangkan ketenangan di hati seseorang. Ketenangan jiwa, ketenangan keadaan kehidupan dan keindahan dan serta kebaikan pada akhirat kelak. Bertawakal kepada Allah, berserah diri kepada berserah diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ini adalah kehinaan. Ini adalah kesia-siaan. Ini adalah kerugian. Maka Bagaimana sangkaanmu terhadap orang yang melupakan Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun akan melupakan dirinya, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan dia akan melupakan dirinya sendiri waliyadzubillah. نختم هذه الكلمة ببيان الفرق بين التوكل الذي تقدم بيانه تقدمت تقدم معنا بيان حقيقته وفضله وثمراته وأنه أن صرفه لغير الله شرك وبين الوكالة فرق بين التوكل والوكالة التوكل اعتماد القلب أما الوكالة فهي إنابة شخص في أمر من الأمور التي يقدر عليها دون اعتماد القلب على هذا النائب هذا الوكيل ففرق بين التوكل في اللغة والوكالة وفرق بينهما شرعا أيضا فرق بينهما لغة وشرعا فالوكالة جائزة في الأمور التي يجوز يجوز فيها التوكيل فيما لا معصية لله تبارك وتعالى فيه وقد وكل رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة كثيرا من الصحابة في بعض المهام وكل أبا هريرة بالصدقة ووكل علي رضي الله عنه بذبح, بذبح بنحر بقية بدنه عليه الصلاة والسلام في الحج ووكل كثيرا من الصحابة في كثير من المهام فالوكالة هذه مجرد إنابة في أمر من الأمور الجائزة دون اعتماد القلب أما التوكل فهو اعتماد القلب ولا يجوز أن ينصرف من القلب العبد أي شيء من قلبه من اعتماد قلبه إلى غير الله تبارك وتعالى فنسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بالتوحيد الخالص أن يمن علينا بتحقيق التوحيد وأن يجعلنا من عباده المتوكلين الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب وأن يختم لنا بلا إله إلا الله خالصة من قلوبنا وأن يقبضنا على أحب الأعمال إليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه Poin terakhir yang disampaikan oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala di sini Perbedaan antara tawakal dengan al-wakalah Yaitu mengwakilkan Itu ujung dari pertemuan ini kita akan menjelaskan perbedaan antara tawakal yang mana sudah kita jelaskan makna dari tawakal, hakikat dari tawakal, keutamaan tawakal, tingkatan tawakal. Tawakal adalah i'timadul qalb. Bersandarnya hati hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun al-wakalah yaitu kita mewakilkan sesuatu kepada seseorang dalam perkara yang mampu untuk dilaksanakan tanpa bersandarnya hati kita kepadanya. Jadi kita mewakilkan seorang yang hidup, yang hadir untuk melaksanakan sesuatu yang mampu dilaksanakan tanpa bersandar hati kita kepadanya. Dan ini adalah perkara yang boleh. Dan ini bukan bagian dari tawakal. Hati bersandar kepadanya. Dan hal ini telah dibuktikan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana Nabi Wasallam telah mewakilkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu sebagai wakil beliau untuk sedekah mengumpulkan zakat fitr. Kemudian juga Nabi Wasallam telah mewakilkan Dijadikan Ali bin Abi Thalib sebagai wakilnya untuk menyembelihkan sisa dari untanya dan membagikan dagingnya. Yaitu ketika berhaji wada. Dan yang lainnya dari perkara-perkara yang khusus maupun perkara-perkara yang umum. Dengan demikian, namanya al-wakalah ya, ini adalah hal yang boleh karena mampu kita beri, eh, mampu orang itu melaksanakannya dan tanpa kita bersandar eh, hati kita kepadanya. Adapun tawakal ini adalah bersandarnya hati seseorang ini hanya semata untuk Allah tabaraka wa taala, tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah tabaraka wa taala. Kemudian beliau berdoa kepada Allah azza wa jalla agar kita diberikan tauhid yang murni dan dijadikan kita oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang memurnikan akidah kita dan dijadikan kita sebagai orang yang bertawakal kepadanya dan menjadikan kita orang yang masuk surga tanpa dihisab, tanpa diazab. Kemudian Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari azab Allah dan ditutup kehidupan kita di atas kalimat la ilaha illallah dan Demikian yang bisa disampaikan oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala Wasaddada Khutbah Dan beliau bersalawat Serta mengucapkan salam bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Demikian para hadirin rahmat Allah Apa yang bisa disampaikan oleh uh, Fadilatul Syekh Abdurrahman bin Muhammad bin Musa al-Nasr Hafizahullah Jami'an dan insya Allah besok malam kita akan lanjutkan di Masjid Sulaiman Fauzan Al Fauzan Lombok Timur. Allah Taala A'la wa Alam. Dan saya sebagai penerjemah mohon maaf sekiranya ada kesalahan dan kurang kekurangan. Wallahu Taala A'la wa Alam. Walhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.